sebenarnya Sukses yang sejati Sukses yang hakiki Dan sukses yang abadi yang mana di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang sukses. Dan Alhamdulillah kami telah mengumpulkannya semenjak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dengan beberapa redaksi, ada redaksi Qad Aflaha, Al-Muflihun, Al-Muflihin, Tuflihun, Al-Faizun, Faqad Faz, Fauzan, dan al fawz Semuanya ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan Alhamdulillah kemarin kita sampai di surat at taghobun ayat 16. Yaitu akhir daripada redaksi Al-Muflihun. InsyaAllah sekarang kita masuk redaksi yang baru, redaksi yang ketiga, yaitu Al-Muflihin. Di dalam surat Al-Qasas ayat nomor 67 Silakan kita buka surat Al-Qasas ayat nomor 67 Dan insyaallah siaran kita ini pada sore hari ini nanti akan disiarkan ulang di JTV pada waktu sahur Mungkin nanti hari ini akan diumumkan pada waktu berikutnya karena itu kita juga menyapa para pemirsa CTV yang sedang sahur. Mudah-mudahan sahurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai ibadah dan ibadah Ramadannya oleh Allah dikabulkan dan nanti selesai Ramadan menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bertakwa, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah dan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Surat Al-Qasas yaitu surat nomor ke-28. Ayatnya nomor 67. Firman Allah Subhanahu wa taala Fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa fa'asa an yakuna minal muflihin فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين Adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh. Semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau ada kata-kata asa di Al-Quran, semoga itu artinya adalah pasti. Jadi walaupun dia itu asa, semoga, tapi maknanya adalah pasti. Kalau yang mengucapkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini kita lihat ada tiga kriteria orang sukses menurut Al-Quran, menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama-tama adalah fa'amma man taba. Adapun orang-orang yang bertaubat. Ini yang pertama, orang yang sukses adalah orang yang bertaubat yang bertaubat dari semua dosa dengan taubat yang benar yaitu menyesal tidak berbuat lagi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. <clears throat> Nanti kita akan bahas masalah taubat ini panjang lebar. Kemudian yang kedua adalah wa amana ya, beriman. Orang yang sukses adalah orang yang beriman dengan iman yang benar. Yang lalu sudah sering kita bahas bahwa iman itu bukan sekedar percaya begitu saja, tapi iman itu meliputi lisannya mengucapkan, hatinya memahami, meyakini, anggota tubuhnya mengamalkan, mempraktekkan. Iman bisa bertambah kalau kita taat kepada Allah dan iman bisa berkurang kalau kita taat kepada syaitan atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Jadi mengimani semua yang wajib diimani. Semua ajaran Islam, ajaran Al-Qur'an dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diimani semuanya. Kemudian yang ketiga, kiat suksesnya adalah wa'amila salihah. Yaitu beramal dengan amal yang soleh. Apa itu amal soleh? Sebuah amalan tidak dikatakan amalan yang soleh. Kecuali harus mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebuah amalan tidak dikatakan amal yang soleh kecuali harus mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaran amal soleh, mengikuti ajarannya Nabi yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga kriteria sukses di surat Al-Qasas ayat nomor 67 ini. Nah, mari kita perpanjang pembahasan tentang taubat. Nah, taubat. Taubat ini merupakan ajaran Islam dan diantara keindahan agama Islam. Islami agama taubat. Istighfar minta ampun kepada Allah, taubat kembali kepada Allah. Lisannya mengucapkan ampunan, istighfar, hatinya meninggalkan dosa, perbuatannya meninggalkan dosa, taubat. Islam itu tidak melihat siapa masa lalu kita. Islam itu melihat siapa kita sekarang dan siapa kita ke depan. Orang dahulu orang jahat, ya banyak maksiat berada di lembah hitam, berbagai macam dosa dikerjakan, dosa besar, dosa yang banyak, macam-macam dosanya. Semua dosa telah dia kerjakan. Membunuh, korupsi, berzina, minum homer, narkoba, berjudi, bahkan syirik menyekutukan Allah dan yang lain-lainnya. Tapi Islam masih membuka pintu taubat. Yang penting adalah bertaubat sebelum mati. Sebelum rohnya berada di kerongkongan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih mengatakan, Inna Allah yaqbalu taubat 'abdihi ma lam Allah selalu menerima taubat hambanya selama rohnya belum berada di kerongkongan, belum mati, belum sakaratul maut. Atau juga ada riwayat selama matahari belum terbit dari barat. Alhamdulillah Islam ini agama taubat. Monggo silakan taubat. Yang dinilai dalam Islam adalah yang terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang dinilai adalah penutupnya, akhirnya. Karena itu kemudian dikenal dengan husnul khatimah dan su'ul khatimah penutup umur yang baik dan penutup umur yang buruk. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang ditutup umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penutup yang baik, husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Itu doa kita. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita tentang para nabi. Para nabi mereka juga taubat kepada Allah, mereka juga istighfar minta ampun kepada Allah. <clears throat> Di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 23. Ya, di sana ada taubat dan permintaan ampun Nabi Adam dan ibunda Hawa alaihi wasallam Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya bapak kita Nabi Adam dan ibu kita Ibunda Hawa alaihi wasallam <clears throat> ketika melakukan kesalahan maka mereka taubat istighfar kepada Allah. Ini redaksinya. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Ini redaksinya bagus. Kita hafal redaksi ini, kita baca setiap hari sebanyak-banyaknya. Ini redaksi yang bagus. Redaksi dari Al-Qur'an. Rabbana dolamna. أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khasirin. diterima oleh Allah taubatnya alhamdulillah Kemudian juga Nabi Nuh alaihi salam di dalam surat Hud ayat nomor 47 Ya, Nabi Nuh mengatakan wa illa tawfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni hamba dan menyayangi hamba, tentu hamba termasuk orang-orang yang merugi. Ya, minta ampun kepada Allah. Kemudian juga di dalam surat Nuh ayat nomor 28. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'min Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Rabb ampuni hamba dan ampuni kedua ibu bapak hamba dan siapa saja yang masuk rumah hamba dalam keadaan beriman serta semua orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Kemudian juga Nabi Musa alaihi salam di dalam surat Al-Qasas ayat nomor 28 atau ya, Al-Qasas ayat nomor 16. Al-Qasas ayat nomor 16 Nabi Musa berdoa Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah. Innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Musa berkata, "Ya Rab, sesungguhnya hamba telah mendalimi diri hamba, maka ampuni hamba ya Allah." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, kita punya Allah yang Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 151. Nabi Musa minta ampun untuk beliau dan untuk saudaranya Harun. Qala rabbi ufirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, ampuni hamba dan saudara hamba Masukkan kami ke dalam rahmat kasih sayangmu. Sesungguhnya engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Kemudian juga Nabi Dawud alaihi salam di dalam surat Shad ayat nomor 24. Nabi Dawud alaihi salam Nabi Dawud berdoa, "Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba." Maka Nabi Dawud pun minta ampun kepada Rabbnya. Lalu menyungkur sujud kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun istighfar. Kemudian juga Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam surat Shad ayat nomor 35. Nabi Sulaiman Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berkata, "Ya Rob ampuni hamba dan karuniakanlah kepada hamba kerajaan yang tidak sepatutnya dimiliki oleh siapapun setelah hamba nanti, sesungguhnya Engkau adalah Maha memberi." Ya, minta ampun. Kemudian juga penutup para nabi dan penutup para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi dan para rasul. Semua umat wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa harus iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa, Nabi Isa dan semua nabi itu selalu mewanti-wanti umatnya nanti akan muncul nabi akhir zaman namanya adalah Muhammad atau namanya adalah Ahmad disebutkan ciri-cirinya sifat-sifatnya semuanya kalau dia muncul kamu semuanya harus iman kepadanya jadi kalau orang itu ingin selamat ingin sukses dunia akhirat harus iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu jalan keselamatan iman kepada kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau di dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayat nomor 19 Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambika walil mu'minina wal mu'minat maka ketahuilah, milikilah ilmu bahwa dia itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Dan mintalah ampun atas dosa-dosamu dan mintalah ampun untuk orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Disuruh minta ampun. Ya, subhanallah. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, yang semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terutama pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah dan kita dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mana para ulama menyebut ayat ini sebagai arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling membangkitkan sifat roja harapan. Jadi ini ayat yang paling menyenangkan. Ini ayat yang paling menyejukkan. Semua ayat Al-Quran itu indah. Tapi ini diantara yang paling menyejukkan. Apa itu ayatnya? Nah, itu ada di dalam surat Az-Zumar. Ayat nomor 53. Az-Zumar 53. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Katakanlah Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Perhatikan ayat ini ya. Ayat ini luar biasa indahnya. Kalau kita lihat di ayat ini. Yang dipanggil oleh Allah siapa di ayat ini? Yang dipanggil oleh Allah di ayat ini bukan orang suci. ya, Bukan para nabi. Bukan orang-orang yang ya yang derajatnya tinggi dalam kebaikan. Yang dipanggil Allah di ayat ini adalah alladzina asrafu ala anfusihim. Orang-orang yang telah melampaui batas atas diri mereka. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang banyak dosanya. Yang telah berbuat dosa sangat banyak dan sangat besar. Yang dipanggil oleh Allah di ayat ini adalah orang yang sudah berzina. Orang yang sudah melakukan perbuatan homoseksual, yang sudah melakukan perbuatan lesbian, yang sudah minum khomer, pecandu narkoba, yang berjudi, yang korupsi, yang membunuh, bahkan yang berbuat syirik, yang mengatakan Allah punya anak, dosanya besar, dosanya banyak. Dipanggil oleh Allah dengan apa? Ya ibadi Wahai hamba-hambaku Subhanallah dipanggil oleh Allah dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Kenapa? Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Yang penting taubat sebelum mati. Yang mana nanti ada syarat-syarat taubat. Syarat taubat ada tiga. Yang pertama-tama adalah an menyesal. Kenapa saya dulu berbuat dosa itu. Yang kedua adalah al-ikla' tidak berbuat dosa itu lagi. Yang ketiga adalah al-azmu ala adamil auda, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi selamanya. Kalau dosanya berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan manusia, ditambahi lagi satu, diselesaikan urusannya, minta maaf, ya, diselesaikan urusannya. Alhamdulillah, masya Allah. Sesungguhnya Dia Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, banyak mengampuni, Ar-Rahim, Maha Kasih Sayang. Maashirul muslimin, jamaah sekalian, rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan masalah ini ada beberapa kisah. Ya, kalau tadi nabi-nabi sekarang manusia. Ada salah seorang ulama salafus saleh namanya Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala. Al-Fudail Ibnu Iyad ini orang top, orang hebat, orang alim. Kalau Anda beli buku tentang biografi orang-orang saleh, biografi para aulia Allah, wali-wali Allah, biografi para salafus saleh, ulama-ulama zaman dulu, maka di sana selalu ada nama Al-Fudail Ibnu Iyad. Selalu ada nama ini. Alim Masya Allah luar biasa. Siapa beliau? Mari kita lihat ceritanya. Ternyata beliau ini adalah mantan mantan apa? Mantan perampok. Jadi kalau zaman dulu itu ada orang mengadakan perjalanan ya. Lalu di tengah jalan di, rampok. Namanya apa? Begal ya. Ya, kalau bahasa Malang namanya al-begalu. Ya. Begal. Jadi ada orang rombongan naik kuda, nah, dicekat di jalan, dirampok. <clears throat> Wah, itu terkenal sudah top ini, model ini top ini. Pada suatu malam ketika dia hendak menjalankan aksinya, eh, dia ingin menjahili perempuan dulu. Dia ingin menjahili perempuan dulu. Tiba-tiba ketika hendak menjahili perempuan, terdengar ada orang baca Al-Quran. Pas di surat Al-Hadid ayat nomor 16. Alam ya'ni ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu wa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya, makna ayat ini adalah secara garis besar itu apa belum datang waktunya untuk taubat? Kapan kamu taubat? Jangan ditunda-tunda kalau mau taubat itu. Intinya itu. Subhanallah. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala langsung merasa seakan-akan ayat ini turun kepada beliau. Waduh ayat ini nyinggung saya ini. Saya disuruh taubat. Langsung menyentuh hatinya. Tersentuh hatinya. Saya harus taubat, saya harus taubat ini. Dalam keadaan hatinya hancur seperti itu. Tiba-tiba ada kafilah lewat, rombongan lewat. Ada salah satu dari anggota rombongan itu mengatakan, jangan lewat situ. Di situ daerahnya Fudel, perampok yang hebat. Waduh, Al-Fudel dengar tambah takut lagi. Takut bukan main. Ya Allah, saya tiap hari selalu nakut-nakuti hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung Al-Fudel menyatakan saya harus taubat. Kemudian beliau taubat, taubatan, nasuha, beliau hijrah ke Mekah. Hijrah ke Mekah. Kalau dulu itu enak ya pergi ke Mekah tanpa mengurus visa. Ya, tinggal naik kuda saja masuk Mekah bebas. Bumi milik Allah, nggak ada batasan-batasan. Sudah datang ke Mekah, hijrah ke Mekah, beliau melaksanakan umroh, melaksanakan haji, mencari ilmu di Mekah sampai beliau jadi ulama yang hebat. Siapa beliau? Mantan siapa? Mantan perampok. Ya, Alhamdulillah yang penting taubat. Yang penting jangan menjadi mantan orang baik. Nah, itu. Mantan orang baik jangan ya. Kalau mantan perampok tidak apa-apa. Mantan orang baik jangan. Kalau mantan orang baik berarti dulu baik sekarang jahat. Kalau mantan perampok, nah, dulu jahat sekarang baik. <clears throat> Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala jadi ulama besar. Antum baca sekarang di buku-buku. Anda baca sekarang di buku-buku. Di sana ada biografinya. Namanya wangi. Namanya indah. Ulama besar. Karena beliau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata beliau oleh Allah diberi karunia. Anak diantaranya bernama Ali. Ya, beliau punya anak namanya Ali. Sehingga beliau dikenal dengan panggilan Abu Ali, bapaknya Ali, itu kuniahnya. Subhanallah, anaknya ini lebih hebat dari bapaknya. Anaknya lebih alim dari bapaknya. Bahkan anaknya ini kalau ngaji Al-Quran sering nangis, bahkan tidak jarang pingsan. Karena apa? Membayangkan, memahami maknanya. Disebutkan bahwa Ali putra daripada Al-Fudail ibnu Iyad ini tidak bisa membaca dua surat. Tidak bisa membaca dua surat, yaitu surat Az-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha dan seterusnya. Kemudian juga surat Al-Qari'ah itu mal qari'ah Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabtus dan seterusnya. Ini dua surat yang berkisah tentang keadaan hari kiamat yang dahsyat luar biasa. Disebutkan bahwa beliau kalau membaca dua surat ini selalu pingsan. Masya Allah. Kayak kita ya. Kalau membaca sambil sambil tidur. Ya tanpa minum obat tidur. Dan subhanallah bahkan meninggal dunianya Ali pun, Ali ini meninggal dunianya kata mendengar Al-Qur'an. Jadi waktu itu sholat subuh. Sholat subuh bapaknya jadi imam di masjid, anaknya jadi makmum di antaranya bapaknya membaca surat Yasin sampai ayat yang berbunyi In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Ditiup sangkakala, maka manusia bangkit dari kubur menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah sampai di ayat ini langsung Ali ini jatuh pingsan, tidak sadar sampai mati. Allahu akbar. Ini namanya mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Allahumma amin. Jadi yang penting itu tobat ya. Kemudian ada salah seorang salafus saleh yang lain yang dikenal dengan nama Bishir Al-Hafi. Bishir Al-Hafi. Beliau ini mula-mula adalah seorang ayyar, orang ayyar, orang yang nakal. Kemudian beliau taubat jadi ulama besar. Kalau antum beli buku biografi ulama salafus saleh ya atau buku-buku tentang biografi aulia Allah, para wali Allah, maka selalu ada nama Bishir Al-Hafi yang mana hidup pada masa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Bishr Al-Hafi waktu itu jadi orang nakal, tiba-tiba beliau melihat ada di jalanan itu ya nama Allah di jalan diinjak-injak orang. Jadi kalau istilah kita sekarang itu ada kertas tulisannya nama Allah dibuang orang di jalan, diinjak-injak oleh orang. Nah, Bashir Al-Hafi tidak terima namanya Allah diinjak-injak orang di jalanan enggak terima, diambil itu. Kertas itu diambil, dibersihkan dari lubuk hatinya, dari keikhlasannya. Lalu beli ke toko penjual minyak wangi, toko parfum. Uang yang ada dibelikan parfum. Kemudian setelah dapat minyak wangi itu diusap-usapkan di namanya Allah diusap namanya Allah dengan minyak wangi. Ini dari lubuk hati yang terdalam. Dari keikhlasannya. Kemudian nama Allah diletakkan di tempat yang tinggi. Ya, tidak mau, tidak boleh nama Allah ini ada yang di atasnya. Ini harus paling tinggi. Diletakkan di sana. Kemudian beliau tertidur. Subhanallah ketika tertidur ada suara yang berbunyi Tayyabatasmi La utayyiban nasmak kamu telah mewangikan namaku sungguh pasti aku akan mewangikan namamu Allahu akbar dari sini awal tobatnya. siapa tadi namanya Bishir Al-Hafi sudah mulai beliau tobat, tobat, tobat Menuntut ilmu Jadi ulama besar Namanya benar-benar wangi Luar biasa Bishir Al-Hafi Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan Bashir al-Hafi ini adalah manusia sempurna. Kurangnya cuma satu. Apa kurangnya? Karena dia hidup membujang, tidak menikah. Itu kurangnya dia. Karena orang menikah dengan nggak menikah itu beda. Kalau nggak menikah itu ya nggak banyak tanggung jawab, nggak banyak kesibukan. Ya, nggak repot. Tapi kalau menikah ada tanggung jawab ini, itu, repot ini, itu macam-macam sehingga orang menikah itu ganjarannya lebih besar daripada orang yang tidak menikah. Karena itu ya mudah-mudahan yang belum menikah oleh Allah segera dinikahkan ya. Para jomblo. Mudah-mudahan para jomblo oleh Allah ditemukan dengan jodohnya. Kan ada pepatah kan? Bagaimana pepatahnya? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian. Ya, cepat-cepat pergi ke penghulu sebelum sahur sendirian. Nah, Jadi kalau nggak nikah sahur sendirian nanti. Jadi menikah, menikah ini ajarannya Allah Subhanahu wa taala, ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Mas'ud saja mengatakan, "Laulam ya min umri illa asyratu ayyam la li anni akrahu an alqallaha aziban au Kalau tidak tersisa dari umurku kecuali 10 hari saja. Ya, 10 hari lagi saya mau mati. Sementara saya tidak punya istri, membujang, saya mau nikah dulu. Nikah dulu. Kenapa? Saya tidak mau ketemu Allah dalam keadaan membujang. Karena membujang itu penuh dengan fitnah, godaan dan yang lain-lainnya, ya. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala istrinya meninggal dunia setelah ngubur istrinya, pulang dari ngubur langsung nikah lagi. Ada yang mengatakan besoknya nikah lagi. Itu kalau di sini ribet ya orang-orang ya. Katanya apa? Kuburannya belum belum kering. Ya, tiap hari dibasahi terus, tidak kering-kering. Ya. Tidak apa-apa nikah lagi. Itu adalah ajarannya Allah. Jadi kata Imam Ahmad bin Hambal, Besir al-Hafi ini orang sempurna. Kurangnya cuma satu. Kurangnya dia tidak menikah hidup membujang. Subhanallah. Jadi itu ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, Islam ini agama tobat. Orang itu dulu jahat tidak apa-apa, yang penting sekarang tobat ya. Ada waktunya tobat. Surga itu bukan untuk orang-orang suci saja. Surga itu adalah untuk orang-orang yang jahat, untuk orang-orang yang berada di lembah hitam. Surga itu untuk orang nakal, ya. Tapi tobat, jadi orang baik. Ya kan gitu kan? Manusia ini penuh dengan dosa. Yang penting taubat. Ya. Tadi telah disebutkan syarat-syarat taubat. Di dalam surat An-Nur ayat nomor 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang yang sukses. Jadi kalau kepingin sukses harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan oleh Allah dikatakan di surat Al-Hujurat ayat nomor 11, "Wa man lam yatub fa ulaika humud zalimun." Orang yang tidak taubat, maka mereka adalah termasuk orang yang zalim, aniaya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Mari kita taubat kepada Allah. Kalau ada urusan dengan orang kita selesaikan sebelum kita mati, sebelum datang nanti hari kiamat. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah hadis. Ini hadis ini menyenangkan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihima di dalam As-Sahihain, dua kitab sahih mereka. Diriwayatkan melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, di situ disebutkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Kanjeng Nabi dawuh. Nah, gitu kan? Rasulullah bersabda, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi ila akhiril hadis." Hadisnya panjang. Langsung saya sebutkan saja artinya. Sungguh Allah itu sangat senang dengan taubat hambanya ketika hamba itu taubat kepadanya dari seorang dari kamu. Nah, kemudian Rasulullah cerita dari siapa? Itu ceritanya ada orang mengadakan perjalanan. Ya, kalau zaman dulu naik kuda, naik onta, membawa bekal yang banyak, dia perjalanan di tengah padang pasir, dia lihat ada pohon rindang, lalu dia pun istirahat sebentar. Ketika dia istirahat tiba-tiba kendaraannya dan bekalnya muatannya hilang semuanya. Semuanya hilang. Lalu dia pun putus asa. Dia merasa bakal mati. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Sudah, barangnya hilang, bekalnya hilang, kendaraannya hilang. Sudah, mau mati aja sudah. Dalam keadaan putus asa seperti itu tiba-tiba kendaraannya datang lagi, muncul lagi kendaraannya dengan muatannya lengkap bekalnya tidak kurang suatu apapun. Orang ini senang apa ndak? Orang ini senangnya bukan main, luar biasa senangnya. Saking senangnya orang ini sampai-sampai dia mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru mengucapkan karena saking senangnya. Jadi maksudnya ini adalah gambaran orang yang senang sampai tidak sadar. Ngomong pun keliru, sangi senengnya. Jadi ini gambaran orang yang sangat senang luar biasa. Nah kata Rasulullah Muhammad SAW, Allah itu lebih senang, ya, lebih senang dengan taubat hambanya ketika hamba itu bertaubat daripada orang ini. Allahu Akbar. Kurang apa Allah itu? Karena Allah semenjak dahulu kala Allah mempunyai nama apa? At-Tawwab yang memberi ilham untuk taubat. Kemudian ketika hamba itu taubat oleh Allah diterima taubatnya. Subhanallah. Jadi Allah senang kalau ada orang taubat. Karena Allah tahu siapa kita. Kita ini banyak dosa, kita banyak noda. Allah tahu kita. Sehingga oleh Allah kita diberi waktu untuk taubat, diberi tempo. Al-Imam Al-Allamah Ibnul Al Qayyim rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini. Kata beliau, Al-farhur rabbani lam yaji illa fit taubah. Kesenangan Allah seperti ini tidak pernah ada kecuali di dalam taubat. Artinya ketika ada orang taubat. Allah tidak pernah senang kayak ini kecuali kalau ada orang yang taubat. Ya, masya Allah. Jadi ini motivasi yang luar biasa supaya kita selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk juga istighfar. Lisannya mengucapkan istighfar. Allah berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat nomor 20, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Minta ampun. Istighfar. Istighfar itu redaksinya banyak. Minimal kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah minimal. Boleh juga kita tambahi astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau boleh lagi agak panjang. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Atau juga ada namanya sayyidul istighfar. Yang mana kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita baca pada waktu pagi, dikir pagi dengan yakin dan kita mati hari itu masuk ke dalam surga. Kalau kita baca pada waktu sore, dikir sore dengan yakin kita mati malam itu masuk surga. Ya, redaksinya berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta istighfar masyaallah terutama pada waktu sahur di penghujung malam ya Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 17 wal bil ashar dan orang-orang yang minta ampun pada waktu sahur di penghujung malam. Jadi kita kalau sahur itu sambil istighfar yang banyak. Istighfar terus Masya Allah. Ya. Kita dianjurkan lisan kita ini selalu istighfar. Luqmanul Hakim yang oleh Allah diabadikan namanya di dalam Al-Quran surat Luqman. Itu beliau ini orang yang penuh kebijaksanaan. Yang diberi oleh Allah hikmah. Dia ini banyak memberikan wasiat kepada putranya. Di antara wasiat beliau kepada putranya adalah Ya bunayya awid lisanaka Allahumma ufirli fa inna lillahi sa'at la yarutu fiha sa'ila. Wahai putraku, biasakan lisanmu mengucapkan Allahumma ufirli. Ya Allah ampunilah hamba. Jadi wahai putraku kamu yang banyak mengucapkan ini. Karena Allah mempunyai saat-saat yang pada saat itu orang minta tidak ditolak. Jadi lisan kita terus Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli. Harapannya kita bertepatan dengan waktu yang mustajab dikabulkan. Al-Hasan al-Basri, salah seorang tabi'in rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Aktiru al istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turukikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa ainama kuntum fa innakum ma tadrun mata tanzilul Perbanyaklah daripada istighfar di rumah-rumahmu, di meja makan-meja makanmu, di jalan-jalanmu, di pasar-pasarmu, di majelis-majelismu dan dimanapun kamu berada karena kamu tidak tahu kapan turunnya ampunan Allah. Jadi di mana-mana yang banyak istighfar. Ya, atau boleh juga kita ucapkan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb ampuni hamba dan juga ampuni kedua ibu bapak hamba, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka berdua mendidik hamba ketika hamba masih kecil. Masya Allah luar biasa. Ada sebuah cerita ini diceritakan oleh para ulama ya. Tentang Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini adalah muridnya Imam Syafi'i dan kesayangan daripada Imam syafii Pada suatu hari Imam Ahmad bin Hambal mengadakan perjalanan. Orangnya biasa-biasa saja sehingga tidak terlalu dikenal oleh orang yang belum kenal. Di tengah perjalanan sampai waktu malam, Beliau singgah di masjid, mampir di masjid, mau nginep di masjid. Ternyata penjaga masjid melarang, tidak boleh, ya, tidak boleh. Sudah, saya mau nginep di terasnya, tidak boleh. Karena penjaga masjid tidak tahu kalau ini adalah siapa? Imam Ahmad, tidak tahu. Lalu datang satu orang mengatakan, sudah, anda nginep di rumah saya saja, tidak apa-apa. Orang ini pun juga tidak kenal kalau musafir itu adalah imam Ahmad bin Hambal. Sudah nginep di rumah orang ini, ternyata orang ini adalah khobaz. Khobaz itu pembuat roti, ya, penjual roti. Sudah nginep di rumahnya, ternyata orang ini sambil membuat roti, membuat adonan, ya, dikir terus. Istighfar terus. Istighfar terus luar biasa. Mulutnya tidak pernah lepas daripada istighfar. Istighfar terus. Sampai Imam Ahmad kagum. Lalu Imam Ahmad tanya, wahai bapak, semenjak kapan bapak seperti ini? Membuat adonan kerja, istighfar ini mulai dari kapan? Kata orang itu dari dulu saya sudah gini ini. Jadi sambil kerja sambil istighfar terus lisannya. Lalu kata Imam Ahmad, ya, yang bapak dapat kenapa? Hasilnya apa kira-kira yang bapak rasakan? Kata orang itu hasilnya adalah semua keinginan saya, hajat-hajat saya dipenuhi Allah. Semua doa saya dikabulkan Allah. Cuman tinggal satu yang belum. Apa itu? Saya dari dulu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Imam Ahmad mengatakan Allahu Akbar. Subhanallah. Allah benar-benar nyeret aku hanya untuk menemui kamu. Aku adalah Ahmad bin Hambal. Doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi orang kalau banyak istighfar itu hajat-hajatnya oleh Allah dipenuhi. Karena di antara yang menghalangi kita ini adalah dosa, banyak dosa, urusan kacau, ya, nikmat dicabut, penyakit datang, ya, doa tertolak, balak turun, itu di antaranya karena dosa. Rasulullah Muhammad SAW Pernah dalam sekali majelis itu mengucapkan seratus kali ya istighfar. Rabbi firli wa tub inna innaka antat tawwabul ghafur. Sekali duduk baca ini seratus kali. Kemudian Rasulullah SAW istighfar satu hari tidak kurang daripada 70 bahkan 100 kali. Bagaimana pula dengan kita? Jamaah sekalian rahimakumullah. Mari sekarang kita lihat di antara faedah istighfar. Apa faedah istighfar? Tentu faedahnya banyak. Di antara faedahnya adalah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu harapan kita. Ya, kita ini banyak dosa, istighfar, taubat supaya diampuni oleh Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat nomor 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima." Barang siapa berbuat keburukan atau mendalimi dirinya sendiri, kemudian minta ampun kepada Allah, maka dia mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Di dalam hadis qudsi hadis qudsi ini firman Allah riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu menceritakan bahwa Allah berfirman ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum wahai hamba-hambaku sesungguhnya kamu berbuat salah pada waktu malam dan siang. Sementara aku adalah mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepada Aku, pasti aku ampuni kamu. Allahu Akbar. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan hadisnya panjang. Ya ceritakan langsung aja. Ada seorang hamba berbuat dosa. Lalu dia dia tahu, ya Allah, saya telah berbuat dosa ya Allah, ampuni saya ya Allah. Oleh Allah diampuni. Kemudian setelah itu dia terjerumus dalam dosa lagi. Dia istighfar lagi ya Allah, aku berbuat dosa ya Allah, ampuni ya Allah. Oleh Allah diampuni. Di tengah jalan dia terjerumus lagi, istighfar lagi, diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah mengatakan, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa bihi ghafartu li falyamal ma Hambaku ini tahu bahwa dia punya Rob yang mengampuni dosa dan juga menghukum karena dosa, maka aku ampuni hambaku, silahkan dia berbuat sesukanya. Maksudnya di sini bukan kita bebas berbuat seenaknya ya. Maksudnya di sini adalah selama kita selalu taubat kepada Allah. Kita manusia, kadang kita taubat di tengah jalan, kalah oleh nafsu terjerumus lagi, ya tobat lagi. Yang penting tobatnya serius, sungguh-sungguh. Ternyata di tengah jalan kalah oleh nafsu lagi, berbuat lagi, ya tobat lagi. Yang penting ketika tobat sungguh-sungguh, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan ulangi selama-lamanya. Kalau ada urusan dengan orang, diselesaikan. Masya Allah, terutama pada waktu sahur. Di per, apa namanya, sepertiga malam terakhir. Yang mana disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihimah bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya dan kita tidak tahu kaifiahnya. Allah langsung menawarkan kepada hamba-hambanya yang berdosa mau minta ampun siapa aku ampuni. Ya. Kemudian yang yang berdoa siapa aku kabulkan doanya, yang memohon sesuatu aku berikan permohonannya. Kemudian juga di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu taala Allah berfirman lagi. Ini motivasi-motivasi luar biasa. Kata Allah, "Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, Sesungguhnya tiadalah kamu berdoa kepada Aku dan mengharapkan aku, melainkan aku ampuni semua dosamu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Jadi kita selalu apa? Selalu berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah. Diampuni oleh Allah dosa kita sebanyak apapun Allah tidak peduli. Ya bena Adam, lau balagad dunubuka anana sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau sekiranya dosamu telah mencapai awan yang ada di langit, ini gambaran dosa yang banyak. Lalu kamu minta ampun kepadaku, aku ampuni. Ya bena Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan wahai anak Adam kalau kamu datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi tapi ketika berjumpa aku kamu tidak membawa dosa syirik tidak menyekutukan aku maka aku datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan ampunan Allahu akbar luar biasa kemudian di antara faedah istighfar kalau kita selalu istighfar kepada Allah, Allah tidak akan mengazab kita. Ya, itu ada ayat di Al-Qur'an di surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengazab mereka sementara mereka selalu istighfar. Kemudian di antara faedah istighfar ini pula ya, sumpek-sumpek kita dihilangkan oleh Allah. Rezeki kita dimudahkan oleh Allah dan kita oleh Allah diberi jalan keluar dari segala macam kesempitan. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Majah dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang terus-menerus istighfar, maka Allah menjadikan kesumpekannya itu hilang. Kesempitannya menjadi lapang, ada jalan keluarnya. Dan Allah memberi rezeki kepada dia dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian di antara faedah istighfar ini pula sebenarnya banyak sekali ya. Kita ringkas saja karena waktu kita terbatas. Ya, kita membuat setan kecewa. Jadi setan itu paling kecewa kalau ada orang istighfar. Setan paling kecewa. Setan menyesal. Setan merasa kalah kalau ada orang istighfar. Disebutkan di dalam riwayat Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi sebagaimana di dalam As-Silsilah As-Sahihah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Inna syaitana qala wa izzatika ya Rabb la abrah ughwi ibadat دامت arwahum bi ajsadihim. Syaitan berkata, demi keperkasaanmu wahai Rob, aku akan selalu menyesatkan hamba-hambamu selama mereka masih hidup. Jadi syaitan janji akan menyesatkan kita selama roh kita ada di badan kita. Lalu Allah menjawab, faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala wa izzati wa jalali la azalu aghfir lahum mastaghfaruni. Kata Allah, demi keperkasaanku dan kemuliaanku, aku akan selalu mengampuni mereka selama mereka minta ampun kepadaku. Subhanallah. Setan menyesatkan, ah, kita taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah daripada istighfar ini adalah ya, kita mengisi lembaran catatan amal kita dengan istighfar. Jadi lembaran catatan amal kita itu isinya banyak istighfar, istighfar, istighfar. Wah, masya Allah luar biasa ini. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katira." Berbahagialah orang yang mendapati di catatan amalnya itu isinya istighfar yang banyak. Ini orang berbahagia ahlul jannah. Jadi catatan amal, amalnya itu isinya adalah istighfar, istighfar, istighfar terus. Istighfar Masya Allah. Mudah-mudahan kita oleh Allah selalu diberi kemudahan untuk istighfar, diberi ilham untuk selalu istighfar dan mudah-mudahan Allah menerima tobat kita sahabat Ali bin Abi Talib, Amirul Mukminin radhiyallahu taala mengatakan, "Ma alhamallahu 'abdan al-istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibah." Tiadalah Allah mengilhamkan kepada hambanya itu istighfar sementara Allah hendak ingin menyiksa dia. Jadi maksudnya kalau kita dimudahkan oleh Allah istighfar, istighfar, istighfar, berarti Allah itu tidak akan menyiksa kita. Tidak mungkin Allah mengilhamkan kita untuk istighfar terus sementara Allah hendak menyiksa kita. Jadi berbahagialah kalau kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah, lisan kita selalu istighfar minta ampun kepada Allah. Tapi bukan hanya di lisan saja. Tadi telah disebutkan ya, disebutkan bahwa lisannya mengucapkan ampunan, kemudian dia taubat kepada Allah, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Al-Fudail Ibnu Iyad, seorang tabi'in yang tadi telah diceritakan bagaimana kisah taubatnya. Beliau mengatakan istighfar bila ikla' taubatul kadzabin. Orang yang istighfar saja tapi tidak berhenti dari berbuat dosa, terus menerus berbuat dosa, ini adalah taubatnya para pendusta, taubat bohong-bohongan. Ya. Ini tanpa terasa sudah hampir Eh, satu jam kita. Hari ini kita tidak ada pertanyaan ya. Kita langsung aja tutup dengan doa. Nah, mari hari ini kita doa untuk Indonesia. Doa untuk kota Malang. Terutama doa untuk pemimpin-pemimpin di negeri ini. Mudah-mudahan oleh Allah dijadikan sebagai pemimpin yang baik. Allahumma amin. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Ya Rabb kami Pada sore hari ini ya Allah Kami berada di satu rumah di antara rumah-rumahmu Kami berdoa kepadamu ya Allah kami yakin engkau mendengar kami, engkau melihat kami dan engkau mengabulkan doa-doa kami. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah kami, kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma ahfad madinatana. Madinah malang وبلادنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين بحفظك وأمنها بأمنك وأبعد عنها الفتن ما ظهر منها ما بطن يا الله jagalah kota kami ya Allah kota Malang dan negeri kami negeri Indonesia dan semua negeri kaum muslimin jagalah dengan penjagaanmu ya Allah berilah keamanan dengan keamananmu ya Allah jauhkan daripadanya semua fitnah yang tampak dan yang tidak tampak Allahumma ahfad madinatana madinah malam Wa biladana Indonesia Wa jami'a biladil muslimin min kulli Allahumma farrij karba ummatina al-islamiyya Wa ansurha binasrika ya rabbal alamin Ya Allah Jaga, pelihara, lindungi Kota kami, kota malam ya Allah Dan negeri kami Indonesia Dan semua negeri kaum muslimin Dari semua keburukan ya Allah Ya Allah, berilah jalan keluar dari problem masalah yang menimpa umat kami, umat Islam. Ya Allah, tolonglah umat Islam dengan pertolonganmu, wahai Rabb sekalian alam. Rabbi ja'al hadal balada aminan mutmainna wa saira biladil muslimin. Ya Allah, jadikan negeri kami adalah negeri yang aman, yang tentram, sentosa, dan semua negeri kaum muslimin. Ya Allah, Allahumma aslih aimmatana. وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم شريعتك يا الله perbaikilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah Pemimpin kami di negeri ini, di kota ini, dimanapun berada ya Allah Perbaiki mereka ya Allah Perbaiki para pejabat-pejabat kami ya Allah Berilah mereka rezeki anak-anak atau orang-orang dekat, pembantu-pembantu yang baik, yang saleh dan berilah mereka taufik untuk beramal dengan kitabmu ya Allah, mengamalkan sunnah NabiMu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhukum dengan hukum syariatmu ya Allah. Allahumma aslihum fa inna fi salahihim khairan lil Islam wal muslimin. Ya Allah perbaiki mereka ya Allah. Karena kalau pemimpin kami menjadi baik ya Allah, maka ini merupakan kebaikan untuk Islam wal muslimin. Allahumma adfa' al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha ma batan 'an baladina hadha khassa wa 'an sa'ir biladil muslimina am. ya rabbal alamin ya Allah bebaskan dari kami ya Allah bencana-bencana ya Allah Selamatkan kami dari harga-harga yang mahal. Hilangkan dari kami harga-harga yang mahal. Wabah penyakit. Selamatkan kami, bebaskan kami, hilangkan dari kami riba, ya Allah, zina, gempa bumi, berbagai macam ujian, yang buruk-buruk, ya Allah. Semuanya selamatkan kami dari itu, ya Allah. Yang tampak ataupun yang tidak tampak. Dari negeri kami ini secara khusus, dan dari semua negeri kaum muslimin secara umum, ya Allah. Wahai Rabb sekalian alam. Ya muqallibal qulub, tabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membalak balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Allah marzukna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah berilah kami rezeki berupa taubatan nasuha sebelum kami mati ya Allah. Allah innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau menutup umur kami dengan penutup umur yang terbaik, husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan penutup umur yang buruk ya Allah. Allahumma ja'al akhirah kalamina fi hadhihi dunya la ilaha illallah ya Allah jadikanlah ya Allah akhir kalam kami di dunia ini adalah la ilaha illallah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.